tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah mulai kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan membaca Mi'irul Bid'ati karya Muhammad bin Husain Al-Jizani hafizallahu taala. Kita mulai di halaman 210 yaitu kaidah yang ke-24 al-aslu fil adati al-hil hukum asal perkara adat perkara non ritual ibadah adalah halal makna kaidah ini anal asla al-mutarrada bahasanya kaidah al-mutarrad yang berlaku di semua tempat dan kaidah al-mustarmirah yang berlangsung di semua bab fi babil adat di bab perkara al adat yaitu non ritual ibadah annaha bahasanya perkara al adat non ritual ibadah adalah tuhmal dimaknai alal ibahah dalam hukum mubah dan dimaafkan maka yuhkam maka dinilailah perkara adat bahasanya dia mubah boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka siapa yang mengklaim terlarangnya satu perkara adat dan haramnya maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil atas fonis haram tersebut. Kaidah ini inama takhtasu subil adat itu khusus untuk perkara adat dari hukum dari asalnya yaitu perkara adat yang murni perkara adat. Dan layan dari jud adalah tercakup di bawah kaidah ini sebagaimana akan datang penjelasannya al-adatu ghairul mujarradah. Perkara adat yang tidak murni al-adat. Itulah perkara adat yang menempel badannya unsur yang menjadikannya syar'i dalam syariat diperintahkan atau dilarang. Pengertian adat dan cara eh, dan perbedaan antara adat dan ibadat. Yang dimaksud dengan perkara adat adalah ma'ada atau ad adalah perkara selain ketaatan wal kurbat dan amal yang amal kurbat jama dari kurbah amal yang mendekatkan kepada Allah yang itulah amal-amal dan aktivitas yang syariat menjadikan zatnya zat aktivitas tersebut sebagai ibadat. Ya, itulah apa yang diperintahkan oleh Allah ini ya, taat sebagaimana telah dibahas di lembar-lembar sebelumnya at-ta'at adalah semua yang Allah perintahkan perintah anjuran atau perintah wajib itu at-ta'at dan di antara contoh perkara al-adat adalah al-masakin rumah, marakib kendaraan, pakaian, makanan, minuman, perkawinan, semua transaksi wa ta'amulat dan interaksi. Dobit parameter untuk membedakan perkara al-adat dan perkara ibadat adalah al-wukuf ala. Waqaf ala artinya mengetahui. Mengetahui tafasil al-adat, rincian perkara adat mimma tahdati ilaihi yang itu diketahui oleh pendapat orang-orang yang berakal. Walau tatawakuf dan tidaklah tergantung pengetahuannya dengan datangnya syariat. Lain hanya perkara al-ibadat. Maka tidak ada jalan untuk mengetahui al-sabili tafsir secara rinci kecuali melalui jalan syariat. Inilah makna perkataan sebagian ulama yang mengatakan ibadat adalah apa yang diperintahkan oleh syariat min ghairi ittiratin urfiyin tanpa berjalannya budaya dan tanpa tuntutan akal. Maka apa maksudnya? Maksud kalimat ini maksudnya adalah paragraf sebelumnya. Bahasanya rincian perkara al perkara adat itu bisa diketahui dengan akalnya orang-orang yang berakal tanpa datangnya syariat. Gak pakai syariat orang dah mengerti. Maka segala sesuatu yang tanpa syariat orang itu bisa mengetahui kalau itu manfaat, kemudian melakukannya maka itu al-adat. Ya, tanpa dalil Quran dan hadis, akal orang yang akal orang yang berakal tahu ini baik, ini manfaat, kemudian mengerjakannya yaitu nah, berarti al-adat sedangkan perkara ibadat yang dimaksudkan di sini adalah ya, perkara-perkara yang rinciannya <clears throat> rinciannya tidaklah bisa diketahui kecuali melalui jalan syariat. Ya, maka baca Al-Fatihah atau baca surat al, dari Al-Quran itu perkara al-ibadat Dikir dengan kalimat-kalimat ya, eh, ya, Kalimat-kalimat taibah Ini perkara al-ibadat Manusia dengan modal akalnya tanpa syariat Tidak akan tahu Adanya bacaan subhanallah Atau subhanallah bihamdihi subhanal azim Adanya bacaan ada ayat kursi dan sebagainya Walidzalika oleh karena itu hukum asal perkara ibadat adalah terlarang dan terlarang kecuali ma warada kecuali yang terdapat dalam syariat. Karena perkara ibadat dalam pengertian di atas itu tauqifiyah, mengikuti dalil. La afu tidak diketahui kecuali dari jalan syariat. Dan hukum asal perkara adat adalah halal dan diizinkan kecuali mawar tasya'u bitahrimihi jika syariat mengharamkannya atau melarangnya. Karena perkara al-adat itu makulatul makna ya, makulatul makna maknanya bisa ditangkap. Kenapa orang demikian? Ya, Waktu tu'rafu min jihatil aqli wal urfi dan diketahui dari jalan akal dan budaya. Maka sifat khas dari al-adat adalah makulatul makna. Ya. Makulatul makna. Maknanya bisa diketahui, bisa ditangkap. Ya. Kenapa? Karena tadi perkara al-adat itu diketahui dengan modal pokok akalnya orang yang berakal akal sehat mengatakan itu manfaat kemudian melakukannya iya, maka perkara adat misalnya kendaraan kenapa kendaraan dibuat model demikian iya, kenapa dibuat model demikian eh, karena itulah yang nyaman itulah yang enak iya, itulah yang dirasa baik kenapa E, jendela kok letaknya di sini di rumah orang bangun rumah jendela letaknya di sini oh ini supaya sirkulasi udara baik kenapa pintunya letaknya di sini tidak di situ di sini satu masyarakat ini seragam semua yeah, rumahnya bentuknya panggung kenapa panggung karena banyak hewan buas karena banyak hewan liar maka dibuatlah rumah panggung misalnya Kenapa itu? Sehingga itu jadi budaya di situ. Kemakulatul makna. Kenapa itu dilakukan? Itu ada alasan logis menjelaskannya. Waminhuna maka di sini Lam yakti tidak terdapat dalam syariat penjelasan tentang permasalahan adat secara rinci ala wajihin mufassalin. dan syariat yang bijak menyerahkan kepada manusia ya, ila mata arafu menyerahkan memasrahkan manusia kepada mata arafu alaih apa yang menjadi urf dan kebiasaannya wahtatu ilaihi dan apa yang mereka ketahui min ahwali dari sejumlah keadaan yang mengatur urusan hidup mereka dan arafin dan tradisi tastaqimu biha ma'isyatuhum sehingga bereslah penghidupan mereka. Hadza wal wajul idni inilah penjelasan adanya izin wal itlaq dan e, kebebasan dalam bab al-adat. Thumma kemudian syariat yang bijak meletakkan untuk perkara adat dan budaya ini batasan-batasan general dan tawabit jumaliyah dan kaedah-kaedah e, general, kaedah-kaedah global. Wa hadha wa wajh ta'abudi fi babil adat. Inilah di sisi taabut sisi e, bernilai ibadah di bab al-adat. Maka sisi ibadah di bab al-adat adalah adanya batasan-batasan yang dibuat oleh syariat. Makan itu al-adat. Kemudian syariat membuat batasan-batasan yang ketika batasan itu ditaati karena mengikuti syariat, maka dia makan itu bernilai ibadat. Pakai tangan kanan dan ye, baca bismillah dan yang lain. Maka sisi Eh, sisi ta'abud dalam perkara al-adat itu adalah dengan melaksanakan batasan-batasan adab-adab yang ditetapkan oleh syariat dalam melaksanakan dan melakukan satu perkara adat. Wabihata yu'lamu yakinan Maka dengan ini diketahui secara yakin bahasanya syariat tidaklah membiarkan perkara adat bebas dari hukum, lepas tanpa ikatan. Bahkan syariat menjadikan perkara adat itu tunduk kepada sistem syariat dan terikat dengan tujuan-tujuan syariat yang mulia dan bercahaya. Li'alla yastarsil annas supaya manusia tidak lelah lepas mengikuti hawa nafsu mereka dan mengikuti syahwat mereka. Sehingga tatahawal berubahlah perkara adat ini idzaka ketika itu ketika dia lepas mengikuti hawa nafsu maka berubahlah perkara adat ini mendatangkan kerusakan dan menghancurkan kemaslahatan. Ibn Taimiyah rahimallahu taala mengatakan e, kegiatan jual beli, hibah, sewa menyewa dan yang lainnya ia minal adat. Itu adalah bagian dari perkara adat yang dibutuhkan oleh manusia fi ma'asyihim dalam penghidupan mereka seperti makan, minum dan berpakaian. Fa'ina syariat maka syariat qad ja'at fi hadil adat telah datang untuk perkara-perkara adat ini datang dalam mengajarkan bil adab bil hasanah, adab-adab yang baik ketika makan, minum dan berpakaian. Dan mengharamkan minhadari hal-hal tersebut yang mengandung kerusakan. Maka diharamkanlah sejumlah makanan, sejumlah minuman, sejumlah pakaian. Dan mewajibkan malah buddha minhu hal-hal yang harus dan memakruhkan hal-hal yang tidak sepatutnya. Wastahabat mafi maslahatun rajihatun dan menganjurkan berbagai hal yang maslahatnya lebih besar. Fi anwa'i hadil ada dalam berbagai macam perkara adat ini kadarnya dan sifatnya. Wa idza kadalika jika memang demikian eh, Fanasu maka manusia silahkan berjual beli dan semua menyewa bagaimanakah mereka mau malam tuharim asyariatu selama tidak diharamkan oleh syariat sebagaimana mereka boleh makan dan minum sebagaimana yang mereka mau selama tidak diharamkan oleh syariat wa apa kana ba'du dalika meskipun sebagian hal itu eh, qad yustahabu boleh jadi dianjurkan atau makruh dan malam tuhat eh, malam eh, malam tahatu syariatu dan segala sesuatu yang tidak dibatas syariat tidaklah membatasi dalam hal tersebut had dan satu batasan maka mereka tetap fihi dalam perkara itu dalam kebebasannya al asli yang merupakan hukum asalnya dalil kaidah ini dalil bahasanya hukum asal perkara adat adalah halal sebagai berikut Pertama firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 29 Dialah Allah zat yang menciptakan lakum untuk kalian semua yang ada di muka bumi Maka untuk kalian semua apa yang ada di muka bumi Maka semua yang ada di muka bumi Allah ciptakan untuk dimanfaatkan manusia Allah Ta'ala berfirman Kul ara'aitum Katakanlah Ara'aitum apa pendapatmu Artinya kabarkan kepadaku tentang apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa rizki Lantas bisa-bisanya kalian jadikan seenak hati kalian Ada yang haram dan ada yang halal Allah celah orang yang menghalalkan dan mengharamkan tanpa dalil Allah Ta'ala berfirman Ya iladina aman wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian bertanya tentang berbagai hal Jika dijelaskan kepada kalian akan menyusahkan kalian Dan dan jika kalian tas'alu anha bertanya tentangnya ketika Al-Quran masih diturunkan akan dijelaskan kepada kalian. Maka ingat apa yang tidak Allah jelaskan artinya afallahu anha. Allah memaafkannya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha dan Halim dan Maha Lembut. Hal-hal tersebut telah ditanyakan oleh sekelompok orang sebelum kalian, kemudian jadilah mereka kafir dengannya. Tentang ayat ini eh, ayat ini sebagian ulama menjelaskan bahasanya ayat ini adalah ketentuan ketika wahyu masih turun. Setelah wahyu turun, setelah wahyu berhenti dengan wafatnya Nabi, maka eh, muatan pokok dari ayat di atas, al-maidah di atas itu tidak berlaku. Orang boleh saja bertanya karena tidak akan ada perubahan hukum. Namun di sini menarik Ibnu Qayyim mengatakan wala yang qati hukmu hadil ayati. Hukum ayat ini tidak berakhir dengan wafatnya Nabi. Bal la bagi lil 'abdi ayata'arada li su'ali amma in badalahu sa'ahu. Oleh karena itu, tidak sepatutnya seorang hamba eh, menjerumuskan diri li soal bertanya hal-hal yang jika dijelaskan kepadanya akan menyusahkannya. Namun tidaklah dia mencari apa yang Allah biarkan, apa yang Allah maafkan semaksimal mungkin dan mengambil maaf dan pembiaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang keempat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang Allah halalkan di kitabnya maka itu halal, apa yang Allah haramkan maka itu haram, dan apa yang Allah diamkan maka fawwafun. Artinya Allah maafkan, terimalah ya, afiyah dari Allah. Afiyah artinya ya tidak dicumuskan dalam kesusahan. Ya, maka kalau dimaafkan berarti kamu tidak akan tertimpa kesusahan maka terimalah afiah Allah karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lupa dengan sesuatu yang memang perlu disampaikan kemudian Nabi membaca ayat ini wa makana bukan nasiyah dan Tuhanmu tidaklah lupa Surat Maryam ayat 64 hadisnya diatkan oleh Al-Bazar Al-Bazar mengatakan salahnya salih dinasahai oleh Al-Albani. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muslim yang paling besar dosanya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang belum diharamkan, lantas sesuatu itu diharamkan gara-gara pertanyaannya. Diatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas radhiallahu anhu mengatakan adalah orang-orang jahiliyah mereka mengkonsumsi sejumlah hal dan membiarkan sejumlah hal takadzuran karena merasa jijik. Lantas Allah mengutus Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam dan menurunkan kitabnya menghalalkan yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Maka apa yang Allah halalkan makinlah halal, apa yang Allah haramkan itu haram dan apa yang Allah diamkan maka itu artinya Allah maafkan. Tentu sisi pendalilannya adalah mahal syahidnya adalah wa masakata anhu fawa afwun. Kemudian Ibnu Abbas membaca firman Allah Taala, "Kulla ajitu fi ma ilayya muharrama." Katakanlah tidaklah aku jumpai dalam wahyu yang diturunkan kepadaku satu hal yang haram dan seterusnya. Dilihatkan oleh Abu Dawud. Kemudian yustasna dikecualikan dari kaidah ini. Yustasna dikecualikan dari kaidah ini dua poin. Yang pertama perkara adat yang tidak murni adat. Itulah sejumlah perkara adat yang iktarona bergandeng atau melekat padanya ma unsur yang menjadikan perkara adat tersebut menurut syariat diperintahkan atau dilarang ya, maka makan perkara adat makan dengan tangan kanan ya, diperintahkan misalnya Wahazal istisna dan pengecualian ini diungkapkan oleh sebagian ulama dengan redaksi sebagai berikut Al asl fil adat, hukum asal adat adalah halal kecuali yang dikecualikan oleh syariat atau dibatalkan oleh syariat atau diharamkan oleh syariat. Dasarkan hal di atas, fahunaka kanau'ani maka ada dua macam bakal adat yang keduanya tidaklah mengambil hukum halal. Bal ahaduma yakunu fi syar'i matluban Bahkan yang satu menurut syariat diperintahkan, yang kedua menurut syariat dilarang. Wa ilaika wa ilaika dan berikut ini eh, wa ilaika fima dan berikut ini penjelasan hal itu. Nau yang pertama Maka adat yang melekat padanya satu unsur Yang menjadikannya diperintahkan menurut syariat Wadali keadaan hal tersebut Anal adat bahasa perkara adat Itu berubah menjadi perkara ibadat Yang diperintahkan menurut syariat Min jihati idyanil mukallafi Dari sisi mukallaf eh, Melakukan perkara adat tersebut Dalam bentuk yang diizinkan oleh Allah Wadzalika dalam hal tersebut Ida roha manakala mukallaf menjadikan perkara adat tersebut terbebas dari kepentingan dirinya. Watalakoha dan dia menyikapinya dengan menerima berimtisal dan taat. Syatibi mengatakan perkara adat semuanya jika diniatkan dengan perkara adat tersebut melaksanakan perintah Allah maka dia bernilai ibadat. Maka caranya apa? Dia hilangkan kepentingannya. Ya, dia hilangkan kepentingannya. Niat kepentingannya dia hilangkan. Kemudian dia ganti dengan imtisal, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perkara tidur itu ya, kalau niatnya saya cuma sekedar pengen tidur itu hafi nafsihi maka dia adat. Tapi kalau tidur itu dia eh, aktivitas tidur itu dia hilangkan dari dirinya hatu nafsihi, kemudian dia ganti dengan ini, imtithal. Dia ganti dengan imtithal. Saya tidur karena ini, eh, saya akan bangun di akhir malam. Ini, eh, maka jadilah tidur tadi yang semula adat menjadi al-ibadat. Fal adat min hadhihi jihati maka apakah adat dari sisi ini yasmaluha makna ibadah tercakup dalam pengertian ibadah atau termasuk ibadah. Terjemah bebasnya maka apakah adat dari sisi ini termasuk ibadah. Patakunu hadil adat maka apakah adat ini dalam kondisi di atas mundarijah tercakup di bawah Al-makna al-musamma al-wasi' lil ibadat. Ibadah dalam makna yang luas. Itulah ibadah dalam definisinya Ibnu Taimiyah. Ya, nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridai oleh Allah berupa ucapan dan perbuatan tersembunyi di dalam hati atau terlihat pada anggota badan. <clears throat> Maka definisi Ibnu Taimiyah ini bukan definisi ibadat dalam bab pembahasan bid'ah. Ya, bukan definisi ibadah dalam pembahasan bid'ah. Demikian juga bukan definisi ibadah dalam pembahasan syirik. Ya, dalam pembahasan eh, syirku ya, yaitu beribadah eh, memberikan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah al-ibadah definisi Ibnu di atas adalah ibadah dalam makna yang luas. Al-musamma al-wasi' lil ibadat. Dan dalil dalam masalah ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah engkau mengeluarkan membelanjakan harta engkau niatkan dengan pembelanjaan harta tersebut wajah Allah illa ujir tabiha kecuali engkau mendapatkan ganjaran karenanya sampai-sampai suapan yang kau letakkan di mulut istrimu Padahal kata hal tersebut karena menafkahi istri dan memberikan makan pada istri perkara adat. Ila akan tetapi anak hadil adat perkara adat ini iktal nabiha melekat padanya niat takarob kepada Allah maka jadilah perkara adat ini pihak dan nazar dari sudut pandang ini ibadah yuk jaru alaiha yang seorang itu diberi pahala karenanya Wabihada maka dengan ini diketahui bahasanya sah menurut syariat mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan satu perkara adat namun ingat dari sisi menjadikan perkara adat tersebut sarana yang mengantarkan kepada tujuan syariat Wadhalika dan hal tersebut dengan syarat meyakini bahasanya perkara itu pada asalnya adalah pada zatnya dan asalnya adalah mubah maka kita yakini bahwasanya tidur pada asalnya mubah. Tidur itu sendiri bukan ibadat. Namun karena diniatkan sebagai sarana untuk bisa tahajud di akhir malam, maka dia menjadi ibadat. Dan macam yang kedua adalah apakah adat yang bergandeng padanya satu unsur yang menjadikannya terlarang menurut syariat. Ima boleh jadi karena perkara adat tersebut di antara hal yang diharapkan oleh syariat atau dilarang oleh syariat. <clears throat> Semacam perkara adat yang tergolong maksiat dan hal yang terlarang. Contohnya memakai sutra dan emas bagi laki-laki, minum khamar dan minuman yang memabukkan yang lain. Ya, minuman itu perkara adat. Ya, perkara adat namun ketika dia itu adalah muskirat, hal yang memabukan maka ini menjadi perkara adat yang maksiat. Wa'imah dan boleh jadi yang kedua, perkara adat yang terlarang, yang jenis yang kedua, karena perkara adat tersebut syarat menjadi sarana yang mengantarkan kepada hal yang haram. Semacam safar dan perjalanan menuju tempat-tempat yang hina Wadawil fasad dan rumah-rumah kerusakan. Kemudian yang ketiga wa ima boleh jadi perkara adat tersebut indirat tercakup perkara adat tersebut di bawah pengertian bid'ah. Kapan itu perkara adat itu jadi bid'ah? Wahada yaqa'u ini terjadi Perkara adat itu jadi bid'ah Yaqa'u terjadi min jihad ini perhatikan baik-baik min jihad ittikhadil adati fidatiha ibadatan manakala perkara adat tersebut fidatiha itu sendiri perkara adat itu sendiri dijadikan sebagai ritual ibadah itu sendiri bukan sebagai sarana ibadah namun jadikan itu ibadah itu sendiri bukan saran untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun itu sendiri diyakini sebagai alat mendekatkan diri kepada Allah. Ya, maka orang pakai ya, pakai pakaian perkara adat, makan makanan perkara adat. Maka dia bisa bernilai ibadah dengan karena niat dan sarana. Karena niat dan sarana makan supaya nanti ya, kuat ya, kuat jalan untuk pergi menuntut ilmu, untuk sholat dan yang lain. Namun ketika orang berkeyakinan bahasanya semata-mata makan gudeg itu berpahala, itu bid'ah. Semata-mata makan gudeg itu berpahala. Makin sering makan gudeg berarti tambah soleh. Nah, itu itu bid'ah. Tidak boleh. Tapi makan gudeg ini, makan gudeg dengan niat nanti supaya uh, sholatnya baca Qurannya bisa lancar, gak lemes, berpahala, berpahala. Maka dia perkara adat itu bernilai ibadah karena sarana, ini, sarana diniatkan dengan niat yang benar. Dan kalau perkara adat itu sendiri dijadikan sebagai takarub kepada Allah, alat untuk dijadikan sebagai kubah alat untuk mendekatkan kepada Allah, maka itu bid'ah. Ya, jadi sisi bid'ahnya manakala perkara adat tersebut itikadil adat fi ibadatan. Zat perkara adat tadi dijadikan sebagai ibadah. Dan yang kedua, menjihad dari sisi al-khud biha an din, Manakala keluar dengan perkara adat tersebut dari atuan agama. keluar dari aturan agama. Wahada dan ini akan datang penjelasannya dalam kaidah al-ihdas mengada-ada dalam perkara adat bil masyaqqah dengan kesusahan wal ibadat. Dan ini adalah kaidah al-lahiqah berikutnya. Maka perkara adat terjadi bid'ah dari dua sisi, dari dua jalur. Boleh jadi karena perkara adat itu sendiri dijadikan sebagai ibadat atau orang e, dengan itu dia keluar dari aturan agama. Nikah itu perkara adat Hukum asalnya ya, Boleh-boleh ya, saja Orang menikah boleh, orang tidak menikah boleh ya, Tapi ketika orang itu Meninggalkan menikah dengan maksud ya, Dengan maksud Itulah kesucian Itulah kemuliaan ya, Maka itu Dia tinggalkan dengan perkara adat dia tinggalkan Nizamuddin ya. aturan baku dalam masalah agama maka jadilah itu bid'ah jadilah itu bid'ah wabidzalika maka ini yu'lamu diketahui <clears throat> bahasanya perkara adat baik murni adat atau tidak murni adat tidak lepas dari tiga rincian yang pertama, apakah adat tersebut tata cara terbebas anil karahin dari indikator. Fatu peka maka tetaplah apakah adat tersebut dalam kondisi itu alal asli sebagaimana hukum asalnya yaitu diizinkan dan dihalalkan. Dan apakah adat bagian ini tidak ada pintu bid'ah di dalamnya sama sekali, tidak ada bid'ah di dalamnya sama sekali. Yang kedua, jika perkara adat tersebut bergandengan pada perkara adat itu ma satu unsur yang menjadikan perkara adat tadi diperintahkan menurut syariat. Maka pada saat itu perkara adat itu tandariju tercakup di, di bawah definisi dan pengertian ibadah, yaitu ibadah dalam makna yang luas. Kapan itu? Idza tawana bil ityani bil adati manakala bergandengan dengan pelaksanaan perkara adat itu niat yang baik, niat yang benar atau dia menjadi sarana mewujudkan satu hal yang diperintahkan oleh syariat. Wal adat dan perkara adat di di bagian yang di kategori yang kedua ini juga tidak ada pintu masuk bid'ah di dalamnya dari sisi dia satu mengingat dia satu hal yang diperintahkan. Lakin akan tapi kot boleh jadi yaridu alaiha masuk padanya unsur bid'ah dari sisi yang lain. Contohnya, safar ke Madinah setelah selesai menunaikan ibadah haji, ya, yu'adu dinilai sebagai sarana yang diperintahkan menurut syariat sehingga pergi ke Madinah dalam rangka pergi ke Masjid Nabawi status hukumnya ala sabilin nadbi dianjurkan. Wadhalika dan itu dianjurkan min ajli dalam rangka ziarah berkunjung ke masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat di dalamnya dan wassalam ala kubur asyarif dan memberikan salam kepada Nabi di kuburnya yang mulia. Akan tetapi siapa yang meyakini wajibnya safar? Siapa yang meyakini wajibnya pergi ke Madinah bagi jamaah haji? Ya, bahkan haji itu tidak sah jika tidak ya, ke Madinah. Ya, atau ya, nilai ibadah haji itu tidak sempurna kalau tidak pergi ke Madinah. Mutajid beralasan dengan hadis palsu yang bunyinya siapa berhaji ke Ka'bah namun tidak mengunjungiku di Madinah maka dia telah kurang ajar kepadaku. Maka sesuatu yang mustahab ini jadi bid'ah karena i'tikad Fahada maka hal ini yang dari tercakup dalam pengertian bid'ah dari sisi meyakini wajibnya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Semula dianjurkan oleh syariat, ya, namun karena dia kini wajib ya, mempengaruhi eh, nilai ibadah haji, maka yang mandub ini yang dianjurkan ini berubah menjadi satu hal yang terlarang. Kategori yang ketiga, perkara adat yang melekat padanya satu unsur yang menjadikannya terlarang menurut syariat. Maka jadilah perkara adat tersebut hina idin pada saat itu terlarang. Kapan itu? Tadi telah disebutkan ada tiga cara. Yang pertama, idza dan nahyu anha. Jika memang terdapat larangan dari syariat larangan dari syariat untuk memakai sutra bagi laki-laki misalnya atau dia menjadi sarana menuju satu hal yang terlarang menurut syariat dan ingat tidaklah mesti sesuatu itu terlarang tidaklah mesti dia bid'ah yang terlarang itu tidak hanya bid'ah maksiat itu terlarang bid'ah juga terlarang kalau sesuatu itu terlarang tidak mesti dengan stempel bid'ah Iskabna innaha inaha perkara tersebut kot takunu boleh jadi min qabil sejenis maksiat. Kot takunu dan boleh jadi bagian dari jenis bid'ah. Walhasil kesimpulannya perkara adat yang terlarang dalam syariat inna matakunu hanyalah bid'ah idza kanat jika perkara adat tersebut tercakup dalam pengertian bid'ah menurut agama. Jika tidak, maka boleh jadi terlarang makruh, boleh jadi terlarang haram karena maksiat. Dan tadi tercakup dalam adat itu tercakup dalam pengertian bid'ah dari dua jalur. Manakala dijadikanlah perkara adat itu sendiri sebagai ibadat eh, atau dengan dengan perbuatan adat yang dia lakukan itu dia merusak tatanan agama. Kemudian Al-amru asani e, poin yang kedua yang merupakan pengecualian dari kaidah Tilkal masail itulah sejumlah masalah yang terjadi padanya kebingungan dan kebimbangan. Apakah dia min qabilil adat adalah jenis adat yang murni adat atau sejenis adat bagian dari jenis adat yang tidak murni. Fadil masail masalah-masalah ini hasaba mataqaddama maka sesuai dengan keterangan yang telah lewat qatan dari juta tahadil kaidah ya, maka boleh jadi tercakup dalam kaidah ini karena dinilai perkara adat yang murni adat waqat latan dariju dan boleh jadi tidak e, tercakup di bawah kaidah ini wadhalika dan hal tersebut bihasabi nazar tergantung sudut pandangnya ketika dia menguatkan ini perkara yang dibimbangkan atau diperselisihkan ya dibimbangkan dan diperselisihkan apakah dia perkara adat murni adat ulama yang berpandangan demikian maka akan memasukkannya ke dalam bab ini hukum asalnya boleh dan ulama yang menilai itu bukanlah adat yang murni adat, maka nanti ya, tentu tidak memasukkannya di bab ini tergantung sudut pandang ya, ya, sang ulama untuk perkara yang memang ya, taradud memang diperselisihkan dibimbangkan akhirnya diperselisihkan ya, dibimbangkan akhirnya kemudian diperselisihkan Kemudian khulasa kesimpulannya maka mungkin an jemil kita ijmalkan, kita globalkan. alkalah pembahasan tentang masalah adat dengan kita katakan bahasanya perkara adat itu tiga macam. Yang pertama perkara adat yang murni adat. Wahadi dan ini takhta subiah khusus tentang kategori ini berlaku kaidah hukum asal adat adalah halal maka hukum perkara adatnya adalah mubah dan apakah adat yang murni adat ini tidak ada pintu bid'ah di dalamnya sama sekali. Yang kedua apakah adat yang tidak murni. Maka apakah adat yang tidak murni tidak tercakup dalam kaidah hukum asal adat adalah halal. Maka dia terkecualikan dari kaidah. Dan hukum apakah adat ini anaha qad takunu matlubatan. Boleh jadi dia diperintahkan, boleh jadi dia dilarang wa wa anal ibtida'a dan bahasanya bid'ah itu boleh jadi terjadi padanya. Wa hadzal istisna dan pengecualian ini qadalat alaihi ditunjukkan oleh lanjutannya kaidah Bahasan hukum adat adalah halal illa ma abtallahu syarik kecuali yang dibatalkan oleh syariat. Kemudian yang ketiga, perkara adat yang muhtamilah yang mungkin begini mungkin begitu. Itulah perkara adat yang diperselisihkan apakah dia murni perkara adat ataukah tidak murni perkara adat. Maka ini adalah mahalu bahsin wa nadharin adalah ruang untuk mengkaji dan mentelaah. Wallahu taala a'lam. Maka Misalnya Nabi itu punya kebiasaan ketika e, haji ataukah umroh itu masuk ke Masjidil Haram lewat jalur tertentu. Lewat jalur tertentu. Tepatnya jalurnya jalur timur, timur masjid. Ya, maka apakah kebiasaan Nabi kesukaan Nabi kalau ya, haji ataukah umroh itu pakai jalur tertentu ini mimbabil adat atau mimbabil ibadat ulama berselisih pendapat ulama berselisih pendapat ada yang mengatakan itu karena menurut Nabi itulah yang paling nyaman jalannya ketika itu namun kalau sekarang yang nyaman lewat jalur barat ya atau jalur selatan ya tidak perlu muter memaksakan diri untuk harus dari jalur timur ya. lain halnya kalau yang menilai itu adalah ibadah Kemudian kaidah yang ke-25 mengada-ada dalam perkara adat dengan masyarakat dengan menyusahkan diri dan ibadat. Makna kaidah ini bahasanya bid'ah dalam bab adat inamiyat khulu adalah masuk atau terjadi eh, finau'in mu'ayyan pada untuk jenis tertentu dari perkara adat yaitu perkara adat yang tidak murni adat itulah perkara adat yang melekat padanya unsur yang menjadikannya diperintahkan atau dilarang oleh syariat. Dan bid'ah di dalam perkara adat ini terjadi dari dua jurusan, dari dua sisi. Yang pertama, ima boleh jadi terjadi bid'ah bifi'li hadil adat ketika mengerjakan perkara adat tersebut karena dengan dengan melakukan perkara adat tersebut khurujun ala nizamuddin. berarti keluar dari tatanan syariat melakukannya itu adalah bentuk keluar dari tatanan syariat dan bentuk penentangan terhadap syariat yang lurus ini yang pertama kemudian yang kedua bi antu ja'al hadil adatu manakala perkara adat tersebut dijadikan maka adat itu sendiri sebagai ibadat. Hada mayumkin inilah yang mungkin dijelaskan secara global. Adapun penjelasan ala sabli tafsir secara rinci, maka bid'ah itu bisa terjadi pada perkara adat min khomsati aujuhin dari lima sisi. Sisi yang pertama, ayah sulah bihadil adat terwujudlah dengan melakukan perkara adat tersebut pengharaman apa yang Allah halalkan. Ya, pengharaman terhadap hal-hal yang mubah yang Allah halalkan. Maka jadilah ini satu jenis hulu berlebih-lebihan yang terlarang dalam agama. Di antara contohnya adalah kisah tiga orang dari Anas bin Malik radhiallahu anhu beliau mengatakan, datanglah tiga orang ke rumah para istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi di dalam rumah. Tatkala dikabarkan kepada mereka ibadah Nabi ketika di rumah demikian demikian, seakan-akan mereka menganggap ibadah Nabi itu sedikit. Fakal lantas mereka mengatakan, di manakah kita dibandingkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Ya, kalau Nabi sedikit seperti itu wajar, karena Nabi telah Allah ampuni mata qadama min dambi mata akhar. Allah telah ampuni dosanya yang dulu dan belakangan. Sedangkan kita tidak. Maka itu tidak cukup kalau untuk kita. Maka yang satu mengatakan, aku akan sholat malam sepanjang malam selamanya. Yang kedua mengatakan, saya akan puasa dahar, puasa setiap hari dan tidak pernah berbuka. Kalau ini perkara ibadat, mana yang perkara adat, Nah ini yang orang yang ketiga. Orang yang ketiga itu perkara yang perkara adat, pernikahan. Kalau <clears throat> akhir yang ketiga mengatakan aku akan meninggalkan perempuan dan tidak menikah selamanya. Nah, ini perkara adat. Menikah dan tidak menikah perkara adat. Namun tidak menikah dalam pengertian kemudian hulu. Ini, karena ada unsur hulu di dalamnya. Bisa ada unsur sikap berlebihan di dalamnya. Karena menganggap bahasanya e, perkara e, menikah itu tidak menikah itu adalah kesucian, kemuliaan. E, maka ini hulu. Maka ini perkara adat. Ini perkara adat yang <clears throat> yang kemudian jadi bid'ah karenanya. Datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, kaliankah yang mengatakan demikian dan demikian? Mawallahi demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Ini rasa takut itu berkenaan dengan amal hati dan takwa itu berkenaan dengan amal lahiriah. Maka beliau, maka Nabi adalah orang yang paling hebat amal hatinya dan orang yang paling hebat amal lahiriahnya meskipun demikian aku berpuasa dan kadang tidak puasa sholat dan kadang tidur dan ada waktu untuk tidur wa tazawwaju dan aku menikah bahkan menikahnya bukan imro'atan namun anisaa menikahi banyak perempuan maka siapa yang membenci sunnahku maka dia bukanlah bagian dariku Maka sisi sisi al-adatnya, sisi pendalilannya adalah pada orang yang ketiga. Dia meninggalkan perkara ya, perkara adat ya, yaitu pernikahan namun ya, ada padanya pengharaman terhadap apa yang Allah halalkan. Ya, ada padanya unsur hulu berlebihan. Sebab hulu kenapa? Karena dia menilai itulah kemuliaan. Itulah kesucian. Dan kenapa kenapa apa bermasalahnya? Karena bermasalahnya adalah dia merasa dengan hal tersebut mengambil posisi yang lebih tinggi daripada posisi Nabi. Satu hal ya tidak Nabi lakukan dan itu itu lebih bagus daripada apa yang Nabi lakukan. Nah, di situ sisi bid'ahnya. Kemudian bentuk yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perkara ibadat, perkara adat itu sendiri. Karena perkara adat mata jika dijadikan zatnya itu sendiri sebagai ibadat, maka dia bagian dari jenis bid'ah. Di antara contohnya adalah beribadah kepada Allah dengan diam. Dengan diam menjadikan semata-mata mogok bicara sebagai ibadat. Dia merasa beribadah mendapatkan ganjaran dengan dengan diam. Maka ini bid'ah. Iya. Ini bid'ah. Meskipun bicara itu mubah, tidak bicara itu mubah. Non jika dia merasa tidak bicara itu berpahala, semata-mata tidak berbicara itu berpahala. Ah, ini ini bid'ah. Karena tidak berbicara itu berpahala manakala tidak berbicara hal-hal yang jelek. Nah itu ya, tidak berbicara hal-hal yang dilarang oleh syariat. Dan tidak mengatakannya dan tidak mengucapkannya. Dan itu bernilai ibadah. Dan jika semata-mata tidak berbicara, diam ansih kata dalam bahasa Indonesia, ya, semata-mata diam itu jadikan sebagai amal soleh. Ya penambah pahala semakin dekat dengan Allah Ta'ala nah ini jadi bid'ah atau beribadah kepada Allah dengan berdiri dan tidak mau duduk wal qiyam dan berdiri tanpa mau duduk sebagaimana kejadian di masa Nabi yang dilakukan oleh Abu Israel maka Nabi SAW melarangnya demikian juga memakai pakaian tertentu dan dinilai itu adalah ibadah. Sebagaimana dulu di masa silam orang sufi menjadikan pakaian jenis wol, kasal itulah ibadah. Ya, maka ini bid'ah. Ya, ini adalah bid'ah. Ya, Takut kemudian semata-mata semata-mata memakai pakaian batik nah, itu dinilai berpahala itu bid'ah maka pakaian batik itu berpahala dari sisi menutup auratnya, bukan dari sisi semata-mata maka pakaian batiknya. <clears throat> untuk tadi saya contohkan ya, makan ya, gudeg semata-mata gudeg itu jadikan sebagai ibadah takau kepada Allah. Tambah ganjaran, tambah banyak gudegnya, tambah besar ganjarannya. Maka nah, itu beda. Kemudian yang ketiga, Tersebut dengan perkara adat tersebut Keserupaan dengan Orang-orang kafir Atau mencocoki perbuatan orang-orang jahiliyah ya, karena, karena uh, penulis al ini punya kaidah Semua bentuk menyerupai orang uh, Orang kafir adalah bid'ah Dan kaidah beliau ini Fihi nazar. yang tepat tidak demikian yang tepat tidak demikian sehingga Eh, poin yang ketiga ini tidak tepat. Tidak tepat. Kamu apakah kesempatan mencocoki orang kafir dalam hari raya mereka? mencocoki orang kafir dalam hari raya mereka ikut merayakan Natalan kita katakan itu bid'ah alasannya karena mencocoki orang kafir wafihi nazar jadi kaidahnya tidak semua terlarang itu harus dengan label bid'ah ya, tadi ya kita baca perkataan beliau sendiri tidak semua perkara terlarang itu harus dengan label bid'ah dan meratapi mayit yang ini merupakan perbuatan jahiliyah dan eh, mengatakan meratapi mayit itu semata-mata meratapi mayit itu bid'ah fi nazar. Iya, Kaidahnya tidak semua yang terlarang itu bid'ah. Meratapi hmm. mayit maksiat dosa besar. Kecuali manakala menjadikan maksiat sebagai ibadah kepada Allah maka itu jadi bid'ah karena menjadikan maksiat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang Syiah menjadikan zina dengan nama nikah mut'ah sebagai ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang Syiah menjadikan bohong ya, dengan nama taqiyah sebagai ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bid'ah. Karena menjadikan maksiat itu sendiri sebagai takarub kepada Allah. Ya, maka poin yang uh, poin yang ketiga tidak kita sepakati. Dan poin yang kelima itu juga ya, nampaknya tidak bisa kita sepakati. Poin yang keempat, poin yang keempat juga e, bermasalah. Antuf ala hadil adatu. Ya, perkara adat tersebut dilakukan ala wajil ilzam dalam bentuk dipaksakan. Ya, kalau dipaksakan berarti ada dua unsur. Ada pihak yang memaksakan dan ada pihak yang dipaksa. Atau iltizam. Ini iltizam itu artinya satu pihak saja mengharuskan diri sendiri ilzam ataupun iltizam dipaksakan atau iltizam komitmen dengan diri sendiri tuna musawirin syar'iyyan tanpa <clears throat> ada pembenar dari syariat kenapa beliau bisa bilang itu bid'ah karena dalam tindakan tersebut terdapat e, menyerupai syariat dalam hukumnya menyerupai syariat dalam hukumnya It al-ilzam bi nah, kaidah yang beliau anut al-ilzam bi syai' eh, namahu khasan bi syari. mengharuskan sesuatu itu kekhususan syariat. Eh, dan ini itlak semacam ini satu hal yang tidak tidak pas. Nanti orang tua yang mengilzamkan anaknya eh, bangun tidur wajib nata tempat tidur terlebih dahulu. Setiap pagi nanti eh, bisa masuk di ilzam ilzam bisyai nama wa khasan bisyari anda <coughs> ilzam eh, penguasa untuk berhenti di lampu merah ilzam itu dipaksakan ngeyel dihukum eh, maka e, eh, tentu tidak pas kalau semata-mata ilza atau iltiza dengan sesuatu perkara adat eh, orang mewajibkan dirinya sendiri dengan satu perbuatan orang Indonesia iltizam pagi harus mandi sore harus mandi iltizam Pokoknya harus mandi. Disempet-sempetkan. Betul-betul komitmen luar biasa, ya kan? Ya, komitmennya demikian luar biasa. Ya, kalau tidak sempat bahkan dikodok, sempat dikodok. Pagi nggak sempat mandi ya sudah dulu mandi, kodok mandi pagi. Ya. sore nggak sempat mandi, badal maghrib mandinya. Kenapa? Kodok mandi sore. Ya. Kan? Ini iltisam yang luar biasa. Apakah kita katakan bid'ah? Tidak. Maka e, semata-mata iltisam dan iltisam itu bukan bid'ah. Kecuali jika il, ilzam dan iltizam di sini e, ada sesuatu yang tidak logis, ada kemudian itikot-itikot yang tidak benar. Nah, kalau kemudian iltizamnya orang Indonesia mandi pagi ya karena supaya kemudian badan segar, menghilangkan keringat, nah, itu logis. Maka iltizam di sini tidak masalah. Tapi jika iltizamnya itu tidak logis, ya, atau karena ada iktikat-iktikat yang tidak benar, Maka nah itu baru kemudian baru bermasalah. Maka dia kini kemudian mandi pagi itu punya ganjaran begini-begini. Nah itu baru baru bermasalah. Namun jika alasannya logis, iltizam ini dengan alasan yang logis maka tidak masalah. Atau kemudian pihak-pihak tertentu mengilzamkan untuk melakukan satu hal dengan alasan yang logis maka tidak masalah. Ya. Sekolah mengilzamkan siswanya masuk jam 7.00. Nah, itu ilzam. Telat ada hukumannya. Ya tidak bid'ah. Tidak bid'ah. Pihak sekolah mengilzamkan ya, siswanya untuk pakai seragam dengan warna demikian. Ini ilzam. Ini ilzam. Dan itu tidak Ini Karena alasan logis apa? Kerapian, ya, kemudian latihan kedisiplinan dan semacam itu. Ya. Dan karena itu kaidah beliau al-ilzam bi syai'in ma huwa khasin bi syari' fihi nadar. Uh, eh, dan beliau contohkan semacam watul mukusi adanya pajak pada muamalah nas dalam muamalah ala wajihin dalam bentuk menyerupai kewajiban zakat ini ilzam dari pemerintah atau ilzam dari penguasa Ya, maka beliau katakan penguasa yang mewajibkan pajak ya, atau mewajibkan mukus, mukus itu lebih tepat bea cukai. Maka beliau katakan fi, am, am, fi muamalat dalam jual beli, ekspor impor. Masuknya barang ke satu daerah. Ya, satu wilayah dan itu harus ya, seperti keharusan zakat. Beliau bilang beda. Kalau ini dimasukkan dalam bab yang terlarang karena ini kezaliman, maka tidak maka tidak masalah. Tapi memasukkannya sebagai bab bid'ah, nah ini yang masalah. Tidak semua yang terlarang itu harus dengan bentuk, harus dengan stempel bid'ah. Kemudian pengangkatan posisi-posisi mulia semacam mufti, eh, qadi atau imamah jadi penguasa la laha, orang yang tidak layak, orang yang tidak kapabel dengan cara pewarisan. Masa penguasa dalam bentuk kerajaan, sistemnya taurif, pewarisan, beliau katakan bid'ah. Maka uh, maka ini sama, maka ini iltizam, iltizam dari orang-orang tersebut untuk kemudian atau ilzam dan iltizam di sini harus anak saya yang mewarisinya dan melanjutkannya tanpa melihat kapabel ataukah tidaknya maka menilai ini sebagai ini bermasalah karena orang yang tidak kapabel dan diberi kedudukan yang mulia tersebut betul ini bermasalah tidak boleh tidak sejalan dengan syariat namun ini dikasih cap bid'ah maka ini ya, tidak benar. Kemudian e, bentuk yang kelima Bentuk yang kelima juga fihi syai' eh, Bentuk yang kelima adalah ayah sulat tawujud bifi'li hadil adat dengan melakukan perkara adat tersebut ya, perubahan terhadap terdapat perubahan terhadap tatanan agama yang permanen atau perubahan terhadap hudud hukuman syariat yang telah baku yang telah ditentukan semacam menjadikan penjara sebagai hukuman kasus pencurian atau menjadikan hukuman zina adalah denda finansial Maka ini pelanggaran syariat betul. Ini adalah dia pelanggaran syariat orang yang harusnya potong tangan malah penjara. Ini pelanggaran syariat. Dan ini adalah kufur. Ini adalah di antara bentuk kekufuran, kufur asghar atau kufur akbar. Namun yang jelas itu kekufuran. Dan zina yang harusnya cambuk dan, atau rajam kemudian cuma denda. Ini bayar denda finansial. Betul ini pelanggaran syariat. Dan di antara bentuk kufrun, bentuk kekafiran. namun kemudian uh, namun apakah ini bid'ah? Ya, maka ini semata-mata semacam ini bid'ah maka tidak pas. Ya. Bid'ah itu sebagaimana di hadis fisyak hada Siapa man ahdasa fi amrina hada, ay fi syar'ina hada. Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini. Itu syariat kami. Artinya itu dianggap syariat. Itu diyakini syariat. Malaysa minu padahal bukan syariat. Maka itu bid'ah. Maka potong tangan untuk pencuri diganti penjara itu bid'ah manakala itu diyakini syariat. Itu diyakini syariat bahasanya yang sejalan dengan syariat ya, ya pencuri itu cukup dipenjara saja. Nah ini bid'ah. Tapi jika tidak ada unsur fi amrina hada ya, unsur fi amrina hada padahal unsur ini telah ditegaskan oleh penulis di bagian awal kitab. Ini diantara kemudian sisi apa kritikan untuk eh, konsep bid'ahnya Jizani beliau di depan itu menegaskan bid'ah itu harus fi amrina ay fi syar'ina ya, namun di belakang di tataran e, rincian beliau lupa dengan kaidah itu kaidah bahasanya harus fi amrina hada fi syar'ina hada dinisbatkan pada syariat kalau orangnya tidak menisbatkannya kepada syariat maka pelanggaran adalah pelanggaran dan tidak harus dikasih stempel bid'ah. Maka inilah lima bentuk terwujud dengannya bid'ah dalam perkara adat. Dan lima bentuk ini kembali kepada dua makna. Yang pertama, manakala perkara adat itu dilakukan dalam bentuk ta'abud biha, beribadah dengannya, fidatiha pada zatnya. Sebab perkara adat itu dijadikan sebagai ibadat. Yang kedua, antuf ala adatu manakala perkara adat ini eh, dilakukan perkara adat ini la ala wajib ta'abud tidak dalam rangka ta'abud padahal bid'ah itu harus dalam rangka ta'abud bid'ah itu dalam rangka ta'abud karena fi syar'ina hada dalam syariat kami ini dan orang menjalan orang itu beribadah dengan menjalankan syariat. Inam yasulubiha namun terwujud dengannya keluar dari tatanan agama. Memasyakoh atau menentang hukum syariat. Oh, maaf berarti masakoh tadi di di judul kaidah maknanya menentang. Karena masyakoh li hukum syariah. Di judul judul kaidahnya al-ihdas fil ibadat fil masyaqqah wal ibadat. Al-ihdas membuat bid'ah dalam perkara adat fil masyaqqah. Itu menentang syariat, maksudnya keluar dari tatanan syariat. Wal ibadat dan dalam rangka dan menjadikan perkara adat itu sendiri sebagai ibadat. Maka kalau al-idas fil adat dengan fil adat eh, bil ibadah maka itu benar. Tapi kalau bil masakah, bil masakah li misyariat, syariat nampaknya yang beliau maksudkan dengan masakah itu adalah poin 3, 4 dan 5. Eh, yang beliau maksudkan dengan masakah li misyariat adalah wajih thalif rabi dan khamis maka fihi nadhar. Dan, dan yang beliau maksudkan dengan al-idas fil adat fil ibadat itu al-wajah al-awal wasani maka itu benar. Yang pertama adalah hulu, bentuk hulu, kemudian yang kedua adalah menjadikan ibadah itu sendiri sebagai eh, bentuk adat itu sendiri sebagai ibadah. Namun jika tadi beliau punya istilah khurut ala nizamuddin, keluar dari tatanan syariat. Nah, keluar dari tatanan syariat jika yang dimaksud keluar dari tatanan syariat itu adalah al-hulu ya, maka betul. Dan bentuknya adalah sudah dalam al-wajah al awal. Wahadani maknayani dan dua pengertian ini Dua pengertian ini tercakup dalam sabda Nabi Man ahdasa fi amrina hada Siapa yang mengada-ada Dalam perkara kami ini Malaysia minum sesuatu yang bukan bagian darinya Maka dia tertolak Memakna amrina Dan yang dimaksud dengan amrina adalah Fi syar'ina wa Dalam syariat dan agama kami dan maknanya adalah disandarkan kepada agama, sesuatu yang bukan bagi bagian-bagian darinya. Dan dalam poin yang kelima, demikian juga poin yang keempat, poin yang ketiga, maka di situ tidak ada penyandaran kepada syariat. Oh ya kemudian menetapkan uh, pencuri itu penjara, dia tidak mengatakan itu syariat. Ini hukum Belandanya seperti ini dan kita pakai hukum Belanda. Masuk penjara. Maka dia katakan ini hukum Belanda. Ini hukum kolonial yang masih kita pakai. Di penjara. Ya, jika demikian yang dikatakan oleh pelakunya dan ditegaskan oleh ya, para pelakunya maka ya, tidak tepat kita katakan itu fi syar'ina. Karena tidak ada idofah fi syar'ina. Dia idofahkan hukuman penjara itu dia idofahkan kemana? Hukum kolonial, hukum Belanda, gitu. ada ini makna ya dan dua makna ini tercakup oleh aslun wahid satu satu asal satu kaidah ta'alukul khitabu asyari bihadal adah bahasanya khitab syari hukum syariat melekat pada adat ini dan jika demikian al-ibtidak maka bid'ah inamnya ta'alaku hanyalah melekat pada segala sesuatu yang ada padanya khitabun pun e, perintah syariat atau aturan syariat baik aturan syariat tersebut min qabilil ibadat di jenis ibadat ataupun di jenis al-adat. Kalau Syatibi Syatibi mengatakan wabil jumlah maka kesimpulannya fakulu ta'ala kubihi al-khitab syar'i maka semua yang melekat padanya kitab syariat ketentuan syariat ya ta'ala kubi al-ibtida'u maka melekat padanya mungkin terjadi padanya bid'ah Nah, kemudian kaidah yang ke-26 Ataku ad-dolal Meninggalkan perbuatan yang merupakan kesesatan Itulah atadayun beragama Bitakil halal dengan meninggalkan yang halal Makna kaidah ini Bahasanya meninggalkan apa yang Allah halalkan Itu menjadi bid'ah kesesatan Bid'ah yang sesat Jika orang meninggalkannya berkeyakinan bahasanya Allah mengharamkan yang halal itu atau idza hasalah tarku atau perbuatan meninggalkan itu terjadi gara-gara meninggalkan perbuatan itu waktu Nabi dan melekat padanya niat untuk mendekatkan diri kepada Allah taala dengan cara yang tidak diakui oleh syariat dan mayoritas bid'ah yang terjadi dalam bab at-tarki meninggalkan perbuatan tahsulu itu terjadi ala wajib tadayun karena keyakinan itu adalah agama wa ta'abud dan itu adalah bentuk beribadah ke dalam hal tersebut contohnya dilakukan oleh para ahli tasawuf yang menisbatkan diri kepada kezuhudan. Asal kaidah al asal fil bid'ati tarkiyah hukum asal bid'ah karena meninggalkan perbuatan yang mubah adalah kisah tiga orang. Padahal adalah tersebut karena tiga orang sahabat itu ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang halal. Itulah untuk meninggalkan tidur di malam hari, meninggalkan makan di siang hari dan meninggalkan pernikahan. Kemudian Nabi kemudian Sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari perbuatan mereka ini dan menjelaskan sunnahnya, wajallah dan menjelaskannya. Ketika Nabi katakan, akan tapi aku kadang puasa, kadang tidak puasa, ada waktu untuk sholat, ada waktu untuk tidur, dan aku menikah. Siapa yang membenci dari sunnahku, maka dia, dia bukan bagian dariku. Nah ini yang menjadi ilah itu ini. Rohbah an tidak menyukai sesuatu yang Nabi minimal Nabi izinkan tidak mau menikah itu asalnya mubah karena dia perkara mubahat ya. namun itu tidak mau menikah itu menjadi bid'ah manakala terkandung di dalamnya unsur arrohbah anis sunnah tidak menyukai apa yang Nabi izinkan tidak menyukai ada ketidaksukaan jadi kalau semata-mata tidak menikah, murni semata-mata, ya tidak masalah. Ini, tidak masalah. Ketika nikah untuk dia adalah mubah, tidak wajib. Ini, dan tidak pula sunnah, tidak wajib. Kemudian itu ataku al-mujarrad semata-mata meninggalkan. Maka tidak masalah. Tapi kalau diiringi dengan ada kemudian melekat padanya al-rohbah an sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang jadi bid'ah. Maka sebagaimana ditegaskan di sini aghafa an sunnah. Unsur tidak suka dengan sunnah Nabi mukion fil bid'ati. Itulah yang menjumuskan dalam bid'ah. Dalam ya, bid'ah dalam perkara yang mubah. Yang menjumuskan ke dalam bid'ah ya, itu adalah Ar-Ruhbah anis sunnah Bukan semata-mata Atarku Atarku al-mujarrad Ya demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini Wassalamualaikum ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Wa udang anak alhamdulillahi alamin Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu